عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري <clears throat> واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا Para alikhwatu fillah kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al Islamiyah Biharbil Mu'attilati wal Jahmiyah Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa qala Abu Bakr ibn Abi Shaybah قال حدثنا عبده بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد Nabi sallallahu alaihi wasallam." dengan jalurnya Hasan bin Thabit pernah mengumandangkan bait-bait syair di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidtu biidznillahi anna Muhammadan rasulalladzi fawqas sama'i man na'lu aku bersaksi di dialah Muhammad utusan Allah Tuhan yang di atas langit wa anna Aba Yahya wa Yahya kilahuma lahu 'amalun fi rabbih mutaqabbalu dan aku bersaksi Yahya maksudnya Nabi Yahya <clears throat> ya Abu Yahya maksudnya Nabi Zakaria kedua-duanya benar-benar memiliki amal yang diterima oleh Tuhannya wa anna akhal ahqafi idh qama fihim yaqulu bi fihim wa ya'dilu dan sesungguhnya saudara al-ahqaf Nabi Hud ya <clears throat> tatkala dia berkata-kata di tengah kaumnya menjelaskan tentang Allah Jalla wa Ala kemudian dalam As-Sahihain dari hadis Malik bin Zaid bin Aslam dari Atha Ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah SAW Inna Allah yaqulu li ahli jannati Nanti Allah akan berkata kepada penghuni surga Ya ahlal jannah Wahai penghuni surga fa yaqulun Mereka pun menjawab Labbaika rabbana wa sa'daik Kami memenuhi seruan panggilmu Wahai Tuhan dan segala macam keberuntungan ada pada kedua tanganmu wal khair fi yadaik kebaikan ada pada kedua tanganmu yaqulu hal radaitum hal raditum maka Allah bertanya wahai penghuni surga apakah kalian telah menjadi rela apakah kalian telah rela dengan apa yang kuberikan fayaqulun maka mereka menjawab wa ma lana la narda bagaimana kami tidak rida wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalaqik karena engkau telah berikan kepada kami apa yang tak kau berikan kepada makhlukmu yang lain fayaqul ala atikum afdala min dhalik maukah kalian kuberikan lebih utama dari apa yang telah kuberikan sebelumnya fayaqulun maka mereka berkata ya rab wahai Tuhan wa ayu syai'in afdalu min dhalik apalagi yang lebih utama dari ini semua fayaqulu maka Allah berkata uhilla alaikum ridwani fala askhat alaikum abada Aku akan curahkan atas kalian keridhaanku dan aku tak akan pernah marah atas kalian selama-lamanya. <clears throat> dan dalam riwayat lainnya dari hadis Ali bin Abi Thalib dan dia mengangkatnya ke Rasulullah. Ali berkata, Inna Allah Rasulullah menyebutkan Inna Allah idha askana ahlal jannatil jannah Manakala Allah telah menempatkan penghuni surga ke dalam surga Wa ahlan narin nar telah menempatkan penghuni neraka ke dalam neraka ba'atha ila ahli jannati ruhul amin maka Allah mengutus kepada penghuni surga Jibril ar-ruhul amin fayaqulu maka Jibril berkata ya ahlal jannah wahai penghuni surga inna rabbakum yuqri'ukum assalam sesungguhnya Tuhan kalian menyampaikan untuk kalian salam wa ya'murukum an tazuruhu ila fina'il jannah dia memerintahkan kalian untuk mengunjunginya ya di hamparan surga wahwa abtahul jannah tempat yang terbuka di surga turbatuhul misk yang mana debunya adalah misik wa hudur dur wal yaqut yang kerikilnya adalah batu permata dan yaqut wa tuh zahabir rutab dan dan pohon-pohonnya ya pohon-pohonnya adalah emas <clears throat> wasyajartu dzahabi rutab dan pohon-pohon emasnya itu itulah yang ya, buahnya ar-rutab kurma wara waraquhu az-zamarrud yang mana daun-daunnya adalah zamarrud zamrud fayakhruju ahlu jannati mustabshirin masrurin maka keluarlah penghuni surga dalam keadaan bergembira bersukacita cita. thamma yajma'uhum di sana Allah mengumpulkan mereka wa thamma karamatullah di sanalah Allah akan berikan kemuliaannya wan nadharu ila wajhihi. Di mana Allah akan memberikan mereka nikmat untuk melihat wajah Allah. Wa huwa mau'idullah anjaz, Itulah yang Allah janjikan yang akan dia penuhi. An lahum dia penuhi untuk mereka. Fayadhanallahu lahum fis sima'i wal akli wasyurbi. Maka Allah izinkan mereka untuk menikmati berbagai macam apa yang mereka dengarkan, makan, minum, wa hulalal karamah mereka pun diberikan pakaian kemuliaan thumma yunadi munadin kemudian diserulah oleh penyeru ya aulia Allah wahai wali-wali Allah hal baqiya mimma wa'adakum rabbukum syai'un apakah bersisa apa yang dijanjikan Tuhan kalian kepada kalian lagi yang belum dipenuhinya fayaquluna la mereka mengatakan tidak waqad anjazana ma wa'adana dia telah penuhi semua janji-janjinya Wama baqiya syai'un illa an-nazar ila wajhihi. Taklah bersisa kecuali melihat kepada wajahnya. Fa yatajalla lahum ar-rabbu fi hujubin. Maka Allah Jalla wa ala menampak, eh, menampakkan dirinya kepada mereka fi hujbin tapi dalam bentuk adanya penutup yang menutup hijab fa yaqulun fa yaqulu ya jibril irfa hijabi li ibadi berkata Allah wahai jibril angkatlah penutup ini daripada hamba-hambaku kay yanzuru ila wajhi agar mereka melihat kepada wajahku qala fayarfa'ul hijab al-awwal maka Jibril pun mengangkat hijab yang pertama fayanzuru ila nurin min nurir rabbi maka mereka melihat cahaya daripada cahaya Tuhan Allah Fayakhiruna lahu sujada mereka pun sujud tersungkur di hadapan Tuhan fayunadihim rabb maka Allah menyeru mereka ya ibadi irfa'u ru'usakum wahai hamba-hambaku angkatlah kepala-kepala kalian fa innaha bidari amal sesungguhnya tak ada lagi di negeri ini amal ibadah tuntutan untuk beramal innama nama thawab negeri ini adalah merupakan negeri pembalasan atas apa yang kena amalkan di dunia fa'irfa'ul hijab thani maka Jibril mengangkat hijab yang kedua fa'yanduruna amran huwa a'zamu ajal maka mereka melihat pemandangan lebih dahsyat yang lebih menarik yang lebih mulia lebih agung fayakhiruna lillahi hamidin maka mereka sujud tersungkur dalam keadaan memuji Allah sajidin fayunadihim rabbu maka Allah kembali menyeru mereka irfa'u ru'usakum angkat kepala kalian innaha laysat bidari amalin ini tempat bukanlah untuk beramal lagi innama hiya daru thawab ini tempat adalah tempat untuk balasan atas apa yang akan amalkan dahulu wa na'imun muqim ini tempat yang penuh dengan kenikmatan yang berkekalan fayarfa'ul hijab tsalits jibril mengangkat hijab yang ketiga fa inda dzalika yanzuruna ila wajhi rabbil alamin ketika itulah mereka melihat kepada wajah Allah pencipta alam semesta yaquluna hina yanzuruna ila wajhihi maka mereka berkata ketika melihat kepada wajah Allah subhanak maha suci engkau Tuhan ma'abadnaka haqqa ibadik haqqa ibadatik sungguh kami benar-benar tak pernah sempurna utuh menyembahmu beribadah kepadamu Fayaqulu maka Allah berkata karamati us askantukum minan amkantukum minan nadhari ila wajhi. Karena kemuliaanku aku izinkan kalian melihat kepada wajahku. Wa adkhaltukum dari aku masukkan kalian dalam kampung kampung yang kuciptakan untuk kalian, negeri yang aku siapkan untuk kalian, surga. Faya'adhana lil jannati an takallami, maka Allah perintahkan surga, bicaralah. Fataqulu, maka surga berkata-kata, Tuba lahum wa husna ma'ab. Alangkah beruntungnya mereka. Inilah sebaik-baik tempat kembali. Wahwa qawluhu dan itulah firman Allah. Wujuhun yawma idhin nadhirah. Sungguh wajah-wajah mereka pada hari itu cerah. Terang benderang. Ila rabbiha nadhirah. Tadkala melihat kepada Tuhannya. Berkata Syekhul Islam Al-Harawi dengan jalurnya, dengan sanadnya. Tadi Abi Sa'ad Al-Baqqal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal yahuda ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi datang menemui Nabi fasa'aluhu an khalqis samawati wal ard mereka bertanya kepada Nabi tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi dzakara haditsan tawilan maka Nabi menyebutkan hadis yang panjang qalu yaitu tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi setelah itu mereka pun berkata, "Tsumma madza ya Muhammad?" Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, apa lagi wahai Muhammad? Qala tsumma istawa 'alal 'ars." Setelah Allah ciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arasnya. Qalu asabta ya Muhammad lau atmamta. Mereka memberi komentar, benar apa yang kau katakan Muhammad, sekiranya kau sempurnakan ucapanmu thumma yaitu setelah hari ketujuh Allah ciptakan langit bumi Allah pun beristirahat faghadiba ghadban syadidan maka nabi murka mendengar Allah dikatakan mereka beristirahat karena itu yang termuat dalam kitab mereka Allah istirahat pada hari ketujuh fa maka Allah turunkan ayat membantah ungkapan mereka Allah itu istirahat karena Allah tak butuh sama sekali istirahat Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa dan kami tak pernah ditimpa keletihan. Inilah hadis-hadis tentang Allah Subhanahu wa taala di atas akan dilihat oleh orang-orang beriman. Allah akan menunjukkan kepada mereka wajahnya. Mereka melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan pada waktu purnama tak ada padanya, ya awan yang menutup jelas terang tak perlu berdesak-desakan. Ini semua dalil-dalil menunjukkan Allah di atas. Kita akan pindah kepada fasal berikutnya perkataan para sahabat Allah Subhanahu wa taala di atas arasy bersemayam dan di atas langitnya. Naam. Iqra Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين وأئمة الأربعة وغيرهم عن من ذلك قول أبي بكر الصديق الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال لما قبض رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إن كان محمدا إلى إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul hatta al ayah. Pasal apa-apa yang disebutkan dari sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan para imam yang empat dan lain-lainnya tentang Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang pertama adalah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Al-Imam Abu Bakar Ibn Syaibah menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala Rasulullah wafat maka Abu Dawak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata di hadapan orang banyak Ayuhan nas wahai manusia ketika itu Umar di luar ya mengancam orang-orang yang mengatakan Nabi wafat bahwasanya dia adalah orang munafik dan dia akan ya dihukum oleh Nabi SAW ketika Nabi kembali hidup kembali kepada mereka akan dipotong lidah-lidah mereka mengatakan Nabi wafat kata Umar namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk kala itu Abu Bakar tak ada ketika Rasul wafat Abu Bakar tak ada di sana dia sedang berada di salah satu rumah istrinya di satu tempat yang bernama Sunah pinggiran kota Madinah maka dia melihat orang banyak dia pun masuk ke rumah putrinya Aisyah di sana Rasul terbujur kaku maka dia singkap wajah oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cium Rasulullah dan dia pastikan Rasulullah telah wafat dan dia berkata demi Allah tak akan mungkin Allah mengumpulkan bagimu kematian dua kali. Sesungguhnya kematian yang Allah janjikan telah engkau rasakan sekarang. Alangkah harumnya engkau ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Kemudian dia pun keluar. Ya, dan dia menyuruh Umar untuk berhenti berbicara berkata. Perkataan beliau, "Ayuhan nas, Wahai manusia, ingkana Muhammadun ilahakum. Kalau Muhammad kalian anggap sebagai Tuhan kalian, alladzi ta'budunahu yang kalian sembah, fa inna ilahakum qad mata kalau begitu Tuhan kalian ini sekarang telah mati. Kalau kalian menganggap Muhammad Tuhan, maka Tuhan kalian telah mati. Wa in kana ilahakum wa in kana ilahukum Allah alladzi fis sama tapi kalau kalian menganggap Tuhan kalian dialah Allah yang di atas langit Kata Abu Bakar Siddiq, yang di atas langit fa innal ilahakum lam yamut maka Tuhan kalian di atas langit ini tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat dalam surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul saja. Qad khalat min qablihi rusul yang telah berlalu sebelumnya juga para rasul-rasul. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum apabila dia wafat atau terbunuh apakah akan kembali murtad dari agama kalian faman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a barang siapa yang murtad kembali tidaklah akan dapat membahayakan Allah sedikit wujud pun hingga akhir ayat maka yakinlah semua sahabat bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Naam. وقال البخاري في تاريخه قال محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي تبد حيا وميتا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab tarikhnya dari jalan Muhammad bin Fudail dari Fudail bin Ghazwan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata tatkala Rasulullah wafat masuklah Abu Bakar Siddiq dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya mencium dahinya dan dia berkata aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku Alangkah haramnya engkau tatkala engkau hidup dan tatkala engkau wafat. Setelah itu dia pun berkata kepada orang-orang barang siapa yang menyembah Muhammad, ini Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah di atas langit hidup selama-lamanya tak pernah mati. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq, Allah di atas langit. Lihatlah bagaimana parahnya orang-orang ahlul kalam yang menafikan Allah di atas langit. Bahkan mengatakan itu ciri-ciri wahabi yang mengatakan Allah di atas langit. Ini perkataan Abu Bakar Siddiq. نعم وفي صحيح البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فهانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استأخر فذكره Dalam Sahih Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu Rasulullah suatu ketika pergi ke kabilah Amr bin Auf ya yang tempatnya di Quba antara mereka terjadi perselisihan sampai akhirnya mereka saling melempar satu sama lain. Ya, dan telah tiba waktu salat ketika itu Rasulullah meninggalkan kota Madinah, dia berangkat dengan sebagian sahabat. Tatkala telah tiba waktu sholat zuhur, kalau saya tak khilaf, atau asar, datanglah muazin menemui Bakar Siddiq. Nabi tak ada. Maka sepakatlah mereka meminta Abu Bakar Siddiq untuk maju menjadi imam. Dia pun maju. Tatkala dia maju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama rombongan mendengar Rasul datang Abu Bakar Siddiq ingin mundur. Rasulullah memberikan isyarat agar dia tetap di tempatnya. Maka Rasulullah pun sholat di belakangnya. Maka Abu Bakar Siddiq mengangkat kedua tangannya dan dia muji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun ya mundur sedikit. Ini menunjukkan keutamaan Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu. Di mana Abu Bakar Siddiq pernah menjadi imam. Kemudian Rasulullah datang, Rasulullah suruh dia tetap pada tempatnya, tapi dia mundur sedikit. Ya. Nah. Zukira qawlu um, Zukira qawlu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Zikru qawli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. أن إسماعيل أن قيس قال لما قد لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس لما قدم استقبل لما قدم عمر لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا برذونا برذونا تلقاك أدماء الناس ووجوههم فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء perkataan Umar Ibnu Khattab tentang Allah di atas di atas langit dari Ismail dari Qais dia berkata tatkala Umar datang ke negeri Syam maksudnya untuk ya meresmikan ya, kesepakatan damai dengan orang-orang ahlu kitab di Palestina. Ya, Baitul Maqdis ketika Baitul Maqdis ditaklukkan pada masa Umar. Mereka tak berani, mereka hanya minta agar berdamai tanpa peperangan. Mereka minta mau berdamai tapi syaratnya Umar langsung datang kemari. Langsung dia sendiri datang bukan utusannya. Maka Umar pun berangkat dengan seorang ya sahabatnya dari Madinah menuju Baitul Maqdis. Ketika telah mendekat Baitul Maqdis, Umar dan sahabatnya melewati sebagian tanah yang berbecek. Ya, dan Umar dan sahabatnya membawa unta yang begitu sederhananya tanpa kereta kencana, tanpa kuda. Dan Umar ya menyingsingkan sepatunya karena khawatir basah menggulungkan celananya karena becek ya dan dia terkena daripada ya lepotan-lepotan becek kala itu ya sementara Abu Ubaidah Amirul Jarrah datang menyambutnya terjadilah antara keduanya dialog ya di mana Abu Ubaidah Amir bin Jarrah mengatakan wahai Amir al-Mu'minin Bagaimana Anda berhadapan dengan para pengutama, para pembesar dalam keadaan seperti ini? Pakaian Anda seperti ini. Ya, yang menghadapi Anda adalah pembesar-pembesar Baitul Maqdis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ya Abu Ubaidah, law lawa ghairuka qalahu atau qalah, Wahai Ubaidah, seharusnya bukan engkau yang ngomong. Ya. Ya Abu ya Abu Ubaidah. Ya, kata dia kepada Abu Ubaidah. Ungkapan yang begitu masyhurnya. Nahnu qaumun Allah bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian yang kita pakai ini. Wa matabtaghaina al-'izzata fi ghairi Islam Allah. Kapan kita mencari kemuliaan dari luar agama Islam, dari selain Islam Allah akan hinakan kita. Ya, ini redaksinya yang banyak termaktub dalam kitab-kitab tarikh. Adapun redaksi ini berkatalah mereka, "Ya Amirul Mukminin, law raqibta bardaunan" Wahai Amir, kenapa engkau tak menaiki saja bardaun? Bardaun adalah kuda besar. Ya, kuda orang-orang Persia atau Romawi ya. Yang biasa naik oleh raja-raja. Bardaun. Kadang-kadang pakai kereta kencana. Talaqaka udhama'un nas karena akan berjumpa denganmu para pembesar kaum wujuhum pentolan-pentolannya faqala umaruh, maka berkata Umar radhiyallahu anhu la arakum hahuna aku tak ingin lagi melihat kalian seperti itu di sini innamal amru min hahuna sesungguhnya urusan itu bukan dari baju bukan daripada apa yang kalian lihat wa asyara biyadihi sama tetapi seluruh urusan itu dari sana datangnya Dia tunjukkan tangannya ke langit. Dari Allah datangnya, bukan dari pakaian. Bukan dari kendaraan. Innama al-amru min hahuna. Sesungguhnya kemuliaan itu datang dari sana, bukan dari pakaian. Ya. Naam. وذكر أبو نعيم بإسناده عنه ويل للديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من amara bil adli wa wa bil haqqi wa lam yaqdi ala hawa wala ala raqbin wala ala rahbin wa ja'ala wala ala rahabin ala raqbin wala ala rahabin wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina aynihi Abu Nuaim Abu Nuaim menyebutkan dengan sanadnya perkataan Umar wailun lidayyanil ar. celakalah penguasa bumi min dayyani sama dari penguasa langit. Raja di langit, yaumail yalqawnu pada hari mereka berjumpa dengan sang raja tersebut. Illa man amar bil kecuali penguasa bumi yang menegakkan keadilan memerintahkan keadilan. Wa qadha bil haqq memutuskan perkara dengan kebenaran walam yaqdi ala hawan yang tidak memutuskan perkara ikut hawa nafsunya wala ala raghabin wala ala rahabin yang tidak memutuskan perkara karena takut ataupun harap takut dari sesuatu atau mengharapkan sesuatu. Wa kita, kitaballahi mir'atan baina ainahi, Yang menjadikan kitab Allah sebagai pedoman yang diletakkan di hadapan kedua matanya. Ya, inilah ungkapan Umar. Celakalah penguasa bumi dari penguasa langit nanti hari berjumpa dengannya kecuali yang menegakkan keadilan memerintahkan keadilan, mengutuskan yang keadilan bukan dengan hawa nafsu. Nah. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم ووجوههم فقال عمر ألا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيدي إلى السماء disebutkan dari jalur lain. Ya, tadi dari jalur Ismail bin Qais dari jalur Ibnu Abi Syaibah yang maknanya sama, isinya sama. Tatkala mereka menyambut Umar, mereka mengatakan, "Wahai Umar, mengapa kau menunggangi ini? Takkah menunggangi Barzaun, kuda besar?" Ya, maka kami siapkan untukmu. Ya, kata Umar, sesungguhnya urusan itu bukan dari sini bermula, tapi dari atas. Ditunjuk ke langit. Jika yang di langit sana ingin memuliakan kita, Allah muliakan. Jika yang di langit sana ingin menghinakan kita, maka Allah akan hinakan. Dan kemuliaan itu dengan Islam. Manakala kaum muslimin tak merasa mulia dengan Islam, bahkan mereka kehilangan jati diri, bahkan mereka malu menunjukkan keislamannya. Ya, ketika itu Allah SWT hinakanlah mereka. Tatkala mereka tak berani menampakkan keislaman, bahkan tak mengikuti syariat Islam dengan utuh dan sempurna, Ketika itulah mereka dihinakan oleh Allah menjadi ekor bagi setiap umat-umat kafir. Sebagaimana kondisi yang kita saksikan. Naam. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المزني المزني, المزني قال لقي لقيت لقيت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قادت حاجته رأسه وأصغى إليها رأسه رأسه حتى قادت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست نعم حبست رجال حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويلك أتدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله والله لو لم لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها illa an tahdharani salatun fa usalliya fa usalliyaha thumma arji'u ilaiha hatta taqdi hajataha. Ya, tadi telah kita sebutkan asal daripada Umar bahwasanya Allah di atas, urusan datang dari atas langit. Ya. Kita lanjutkan kisah berikutnya yang disebutkan oleh Uthman Ibn Said Ad-Darimi yang menyebutkan dengan jalurnya dari Ibnu Hazim dia berkata, pemendengar Abu Yazid Al-Muzani pernah berkata, suatu hari ada seorang perempuan menemui Umar bin Khattab, namanya Khawlah bintu Tha'labah, radhiyallahu anha sahabat Nabi. Ketika itu Umar sedang berjalan dengan pasukannya, maka perempuan ini menghadang Umar memberhentikannya. Maka Umar pun berhenti dan mendekatinya dan mendekatkan ya, kepalanya kepada wanita tersebut untuk mendengar apa yang ingin disampaikannya. Sampai akhirnya perempuan tersebut selesai ngomong, menunaikan apa yang ingin dia sampaikan. Maka ada, setelah itu perempuan ini pun berpaling meninggalkan Umar. Maka ada seorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana engkau berhenti di sini menahan semua pasukanmu gara-gara seorang perempuan tua ini?" Maka berkatalah Umar kepada laki-laki tersebut, "Wailaka, eh, celaka engkau. Tadri man hadhi? Kau tahu siapa perempuan ini?" Qala la, dia berkata, "Aku tak tahu." Maka berkata Umar, "Hadhihi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat." Perempuan ini dialah yang Allah dengar pengaduannya dari atas langit ketujuh. Allah saja mendengarkan perkataannya, <laughs> apalagi aku. Bagaimana aku tak mendengar? Dialah perempuan yang mengeluhkan, mengadukan kepada Allah tentang suaminya. Dan Allah mendengarkan pengaduannya dari atas langit ketujuh. Khawlah bintu Tha'lam inilah merupakan perempuan yang dengan sebab dialah turun surat Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadukan kepadamu perihal suaminya Watashtaki ilallah dan dia mengadu kepada Allah wallahu yasma'u tahawurukum Allah mendengar perbincangan kalian kata Umar kau celaka bagaimana aku tak dengarkan pengaduannya Allah dari selain ketujuh mendengarkan pengaduannya Paula bintu apa? yang suaminya menziharnya suaminya mengatakan engkau haram punggungmu bagikan punggung ibuku. Aku haram untuk mencampurimu. Sehingga turunlah ayat surat Al-Mujadalah. Jadi kata Umar, inilah Khawla bintu Thalab. Demi Allah, andai kata dia belum lagi selesai dari hajatnya, walau sampai malam aku setia mendengarkannya. Kecuali jika datang waktu sholat, aku sholat sekejap, aku akan kembali kepadanya sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Kemudian, ya, Ya, inilah perkataan Umar yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Aisyah pun mengatakan, Subhanallah sami'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang telah pendengarnya mendengar segala macam suara. Aku itu berdekatan dengan Nabi dan kaulah. Aku tak mendengarkan perkataannya karena dia memenangkan suaranya karena malu daripada Aisyah. Dia pelankan suaranya, namun Allah dari atas langit ketujuh mendengarkan suaranya. Ini ayat Allah Swt. Ya. Dan ini perkataan Umar inilah perkataan Umar bin Khattab tentang khaulah. Itulah perkataan Aisyah. Inilah akidah kaum muslimin. Bukan akidah yang mengatakan Tuhan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping, bukan dalam alam, bukan di luar alam, Bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ini perkataan yang batil. Ini menunjukkan tidak ada Tuhan. Tuhan Allah di atas. Ya, kalau begitu Ustaz berarti bertempat. Siapa yang mengatakan engkau Allah di putih tempat? Allah di atas aras. Tak ada di atas aras tempat, tak ada di atas aras makhluk. Allah yang ada. Naam. Wa qala Khulaid bin Da'laj عن قتادة قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر عمر رضي الله عنه فردت عليه السلام وقالت إيها يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق أقاذ نزع الصبيان بعصاك فلم تزعم تزع تزع نعم تزع سبيان بعصاك سبيان سبيان بعصاك فلم تذهب فلم تذهب الأيام الأيام حتى سميت عمر سميت سميت عمر عمر ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية في الرعية في الرعية في الرعية نعم. واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال الجارود قد أكثر قد أكثرت أياتها الامرأة على أياتها المرأة أي أياتها المرأة على أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه دعها أما تعرفها هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات fa Umar wallahi ahakku ahakku an yasma'alaha ahakku an yasma'alaha kemudian dari kisah lainnya dari jalur lainnya dari Qatadah Umar keluar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari masjid dan bersamanya ada seorang sahabatnya Jarud al-Abdi tiba-tiba ada seorang perempuan di tepian jalan yang muncul maka Umar mengucapkan salam atasnya ini menunjukkan bolehnya laki-laki mengucapkan salam atas perempuan jika tidak dikhawatirkan fitnah, muncul fitnah. Maka dia menjawab salamnya Umar, kemudian dia berkata, "Ihan ya Umar, hei Umar, ahittuka wa anta tusamma Umairan." Aku ingat engkau dahulu di, dikatakan orang Umar kecil tatkala engkau masih kecil. Fisuqi Ukad, aku ingat engkau berada di pasar Ukad. Taza'u sibyana bi asaq engkau ya menakut-nakuti anak-anak dengan tongkatmu. Falam tadhhabil ayyamu hatta summita umara. Akhirnya hari pun berlalu, engkau menjadi dewasa dan besar. Orang-orang pun memanggilmu Umar. Walam tadhhabil ayyamu hatta summita Amirul Mukminin. Hari pun berjalan dan ternyata engkau sekarang dipanggil orang dengan gelar Amirul Mukminin, penguasa orang-orang beriman. Fattaqillah fir ra'iyah. Takutlah engkau kepada Allah wahai Umar ya, dalam mengemban amanah rakyatmu. Wa'lam annahu man khafa al-wa'ida qaraba alaihi al-ba'id. Ketahuilah orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka yang jauh pun akan menjadi dekat baginya. Ya, akan dia segera kejar meski jauh karena takutnya kepada Allah, akan diupayakan dia dapatkan. Wa man khafal mauta khasyal faud. Barang siapa yang takut kematian, <coughs> maka dia akan takut terluput daripada kebaikan sebelum kematian. Faqala al-Jarud, maka berkatalah sahabat Umar al-Jarud, "Qad aktsarti ayyatuhal mar'atu ala amil mu'minin." Sungguh banyak sekali omongan wahai wanita terhadap amil mu'minin. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Da'ha, biarkan dia bicara." Ama ta'rifuha? Engkau tak kenal siapa dia? Dialah hadhi Khawlatu bintu bintu Hakim. Ini Khawlah bintu Hakim. Dialah perempuan yang Allah mendengar perkataannya dari atas langit ketujuh. Demi Allah, sungguh Umar lebih layak mendengar daripada ya, yang lain-lain. Allah saja dari atas langit ketujuh mendengar perkataannya. Naam. قال ابن عبد البر وروي وروينا من وجوه أن و وروينا وروينا وروينا من دلوقتي نعم. وروينا من وجوه وروينا من غير شدة روينا بشدة غير شدة أي من غير شدة وروينا من وجوه أن عمر عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها فجعل يحدثها فتحدثه فقال له رجل يا أمير المؤمنين أبست الناس على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه هذه امرأة من هذه من هذه من هذه من هذه ويلك تدري من هذه هذه امرأة سمع الله شقواها من فوق سبع سماوات وذكر الحديث Kemudian dari jalur lain dari Ibnu Abdul Bar menyebutkan dia melihatkan dari jalur yang banyak dari Umar Al-Khattab bahwasanya keluar Umar suatu hari dia melewati seorang perempuan tua yang memberhentikannya maka Umar pun berhenti dan Umar berkata-kata dengannya dia pun berkata-kata kepada Umar maka berkatalah seorang laki-laki wahai Amirul Mukminin engkau telah menahan pasukanmu manusia ya gara-gara seorang perempuan tua ini maka Umar berkata celakalah engkau tahukah engkau siapa ini dialah perempuan Ya Allah mendengar pengaduannya dari atas langit ketujuh. Ya, ini perkataan Umar. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang perkataan sahabat-sahabat lainnya. Inilah akidah kita yang harus diyakini. Jadi tak usah terpengaruh dengan akidah sebagian orang-orang yang viral karena banyaknya pengikutnya, jemaahnya yang menafikan Allah di atas langit, tak usah terpengaruh. Ini akidah. Ini kita ambil. Ya, daripada Quran, daripada sunnah sudah kita bacakan sekarang dari perkataan para sahabat sampai nanti perkataan imam yang empat maka apa yang mereka katakan ini adalah perkara yang bid'ah yang datang baru belakangan tak dinyatakan oleh ulama-ulama sebelum mereka imam yang empat sepakat Allah di atas langit bagaimana mereka mengatakan perkataan yang menyisihi salafus salih wallahu taala alam